mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bagaimana paman? Salah kedugaanku. Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus. Kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibn Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Rupayana. Thank you. ke-525 ini dengan para pemain Eri Fadli sebagai Kamaswara, Aryo sebagai Presima, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lupi sebagai Lare Angon, Herman sebagai Cantri, Yati Indra sebagai Endang Rukmandani, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Hati Kamaswara meluap gembira ketika penumpahan Dwipayana akhirnya menjanjikan untuk bertemu dengan para meswara anak kandungnya yang hilang. Dengan demikian, kecemasannya bahwa para meswara mengalami nasib buruk sama sekali tidak beralasan. Sang Panembahan mengizinkan pula Badrawati dan Mare Angon untuk ikut serta. benar-benar merasa lega. Anak Mas tidak perlu mencemaskan keadaan bayi itu lagi. Bukan begitu, Paman. Aku merasa lega karena anakku masih hidup. Sedang untuk hari-hari selanjutnya, kecemasan itu tetap membayangi. Durga para bandari tentu tidak akan tinggal diam dan akan selalu berusaha dan terus berusaha untuk menemukan anakku dan kemudian membunuhnya. Apalagi si Condro Birowo itu. Anak Mas benar. Ah, Paman, Tolong ceritakan kisah tentang Condo Birowo yang Paman ketahui. Bagaimana? Dalam kisah pewayangan disebutkan, sebuah negeri bernama Madras atau Madraka. Rajanya bernama Narasoma yang mempunyai seorang adik perempuan bernama Madri atau Madrim. Anak Mas tahu siapa saja istri Pandu? Ada dua paman, Kunti dan Madri itu. Benar, Kunti dan Madri atau Madrim. Cerita tentang Condo Pirowo ada pada Narasoma. Yang ketika di masa mudanya diambil menantu oleh seorang resi atau begawan yang bernama Bagaspati. Raksasa itu? Benar anak mas. Lalu? Resi Bagaspati yang meskipun berwujud raksasa, akan tetapi mempunyai anak yang berwajah cantik jelita, bernama Dewi Satyawati. Dewi Satyawati tergila-gila pada Narasoma. Itulah sebabnya ia meminta dikawinkan dengan raja muda dari madras itu. Narasoma mau mengawini, namun ia merasa malu apa yang membuatnya merasa malu, Paman? Narasoma merasa malu karena memiliki mertua yang berwujud raksasa. Dengan cara licik dan tidak terduga-duga, Narasoma membunuh mertuanya. Begawan Bagaspati akhirnya tewas. Namun itulah, bersihnya hati seorang begawan. Ia tidak merasa dendam meski dibunuh oleh menantunya. Begawan itu rupanya memang telah mengetahui bahwa seperti itulah takdir kematiannya. Begawan Bagaspati yang memiliki Aji Condo Birowo menyerahkan ajian itu kepada Narasoma sebelum kematiannya tiba. Maka jadilah Aji Condo Birowo yang dasat itu menjadi milik Narasoma. Ah. Tadi Paman menyebut Yudhistira. Dalam Barata Yuda yang kemudian terjadi. Barata adalah nama darah keturunan Barata. Yuda berarti peperangan. Dalam perang saudara sesama darah Barata, Narasoma berpihak pada Kurawa. Meski sebenarnya hatinya berpihak pada Pandawa lebih-lebih dua keponakannya Nakula dan Sadewa, yang adalah anak Madrim atau Madri adalah saudara saya dengan Yudhistira. Dalam peperangan yang terjadi itu, kepada Nakula dan Sadewa, Narasoma berpesan agar yang menyongsongnya dalam peperangan adalah Yudhistira satu-satunya orang yang bersih dari segala macam dosa yang berdarah putih. Berhadapan orang macam itulah, Condo Pirowo tidak berkutik. Bahkan kemudian Condo Pirowo itu menyatu dengan Yudhistira. Suara tidak bertanya lagi. Namun cerita ringkas yang baru dipaparkan oleh wasi resima itu dicernanya. suara bahkan kemudian memejamkan mata. Dari mulutnya terdengar helaan napas yang berat, seberat beban yang disangganya. Bagaimana anak mas suara? Betapa dahsyatnya ajian itu, Paman. Menurutku, itu sebuah ajian yang kebetulan mempunyai sifat yang mirip dengan Aji Condo Birowo itu. Sehingga kemudian disebut pula dengan nama yang sama. Tingginya gunung, ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Tidak ada yang paling tinggi di dunia ini, anak mas. Kecuali kebesaran Batara Agung. Tetapi, Bagian mana yang anak mas maksud dengan tingginya gunung, ada yang melebihi ketinggiannya itu anak mas. Semula, aku mengira orang yang mempunyai ilmu kanuragan tiada terukur tingginya adalah Ken Arok, yang menyimpan berbagai ilmu kanuragan di dalam tubuhnya, seolah tanpa batas. Berbagai ilmu yang aneh yang langsung menyatu bersama dengan kelahirannya. Ada juga kisah balangit Kisah balangit yang mempunyai sejenis ilmu sangat mengerikan, yaitu siapapun orang yang dikalahkannya dan kemudian dibunuhnya. Ilmu kanuragan orang yang dibunuh itu berpindah menjadi miliknya. Namun masih ada yang lebih mengerikan dari kisah balangit itu. Terbukti kabut setan di bumi Belambangan ketika bongkahan logam itu jatuh telah membantainya. Anak mas sendiri memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Aku tidak berani mencontohkan diriku sendiri, Paman Wasiple. Eh. Dan sekarang, di samping umadurga Durga para bandari, yang memiliki ilmu-ilmu aneh dan bagaikan tidak masuk di akal, muncul pula Condo Birowo. Andai kata aku dan Ken Aruk bergabung, ditambah dengan Badrawati dan Lari Angon, kemudian bersama-sama menghadapi orang yang memiliki ajian Condo Birowo itu. Apa artinya, Paman? Bocah bajang Condo Birowo itu bisa membelah kiri menjadi dua, menjadi empat, menjadi delapan, menjadi enam belas, dan seterusnya. Dan jumlahnya kemudian melebihi jumlah kami. Sementara sifat dari ajian Jalubirawa itu beranak pinak. Ajian Kakang Kawah Adi Ari Ari, betapa dahsyatnya. Akan tetapi jika dibandingkan ajian itu, sama sekali tidak ada artinya. Di dalam ajian Kakang Kawah Adi Ari Ari, aku sanggup membelah diri menjadi tiga. Akan tetapi aku yang asli tetap satu. Akan tetapi tentu ada sebuah cara untuk menghadapinya, Nak Mas Kamswara. Sang pengembang yang sidik paninggal saja tidak tahu, Paman. Anak masalah besar jika terlampau memujanya. Bagaimanapun juga sang penembahan tetaplah manusia biasa. Manusia dalam wujudnya seperti aku dan seperti anak mas adalah sebuah gudang yang sangat besar bagi berbagai kekurangan dan keterbelakangan anak mas. baru saja diucapkan oleh wasit Bresima. Di saat itu, dari arah peringkitan nampak endang yang mengabdi di padepokan itu berjalan menuju ke arah pondok yang ditempati oleh Kameswara dan Wasi Bresima. Endang yang cantik tetapi berpenampilan sederhana itu adalah Endang Rukmandani. sewu sak pun. Sekarang sudah waktunya untuk makan. Tadi Panembahan mengatakan panjenengan ingin makan siang di pondok saja. Uh, eh, silahkan, monggo dipun sekecaaken. Oh, Nini, tunggu dulu. Kiai akan memerintahkan sesuatu. Ah, tidak, tidak. Tadi Panembahan memerintahkan bagaimana? Uh, katanya sang penembahan. Mak, sang penembahan mengatakan Kisanak ingin makan siang di pondok agar uh, uh, hanya itu. Agar bagaimana Nini? T Tidak. Uh, berterus teranglah Nini. Karena menurut penembahan selama ini Kisanak berdua makan hanya sedikit. Maksudnya uh, supaya makanan diantar kemari supaya ah, kami berdua makan lebih banyak Benar. Baiklah. Terima kasih. Endang yang bernama Rukman Dani itu tidak berani mengangkat wajahnya. Dia telah meletakkan nampan dari rautan bambu yang lazim disebut tampah di atas amben dengan gelaran tigar. Gadis yang pemalu itu kemudian mengangguk hormat dan bermaksud melangkah pergi. Namun langkahnya terhenti. Bolehkah aku bertanya sesuatu, Nini Endang Rukmandani? Silahkan. Nini melihat adikku, bocah kecil Badrawati dan seorang teman yang jauh lebih dewasa lari angin. Sedang memancing, Tuan. Tadi kau menyebutku anak. Sekarang Tuan, panggillah aku dengan sebutan sana. Menurutku itu lebih pantas untukku. Bocah itu sedang memancing sana. Diajak oleh seorang cantrik. Di mana ia memancing? Di telaga. Oh, baiklah. Terima kasih. Nundang Rukman Dani sekali lagi mengangguk. Dan dengan jalan sedikit jongkok, dia melangkah menuju ke arah pintu dan kemudian langkahnya dipercepat meninggalkan ruangan itu. suara dan Wasi Bresima seperti sepakat untuk tersenyum bersama. Satu lagi kita melihat sisi lain dari sang penembahan itu suara. Tentang apa, Paman? Penembahan Wipayana ternyata suka kuyon. Itulah, Paman. Tempat ini menyimpan kedamaian dan ketenangan. Rasanya aku betah tinggal di sini. Orang-orang yang ramah dan tidak dibuat-buat. Jujur apa adanya. Jujur? <laughs> Menurutmu orang seperti Panembahan dwipayana itu orang yang jujur? Pada dasarnya, Sang Panembahan adalah orang yang mengagungkan kejujuran. Kau benar, anak Mas Kameswara. bergeser matahari untuk bergerak ke arah barat. Meski langit nampak bersih, tetapi mendung nampak agak tebal di arah selatan. Tidak sebagaimana biasanya, udara agak lebih panas dari hari-hari sebelumnya. Padrawati dan Lare Angon yang menyimpan ilmu kanuragan tinggi tidak kehilangan sifatnya sebagai manusia yang membutuhkan hiburan. Itulah sebabnya ketika sedang memancing itu, Padrawati kelihatan gembira sekali. Pada dasarnya, meski ada kalanya Badrawati bisa bersikap dewasa, namun di saat itu dia tetap seorang anak-anak. Dengan menggunakan senar dari serat yang ulet serta umpan cacing tanah, Badrawati telah mendapatkan sekampil ikan wader dan beberapa ikan tawes. Thank you. Kena! Kena lagi teman cantik. Lihat, Paman. Wah, benar-benar mujur, Badrawati. Kau mendapatkan banyak sekali. Mana perolehan Paman? Ini, lihat. Wah, sedikit sekali. Ya, Paman tidak mujur, Badrawati. Sial. Luput, Paman Larangan. Ya, luput lagi. Rupanya ikannya ikan besar, Badrawati. Tarikannya kuat sekali. Moga-moga kena aku. Matahari yang semula berada di atas tidak terasa telah sedemikian jauh bergeser hingga kemudian semakin rendah. Tanpa disengaja, Lare Angon menebarkan pandangan matanya, menyapu segenap lekuk-lekuk bukit. Pandangan mata Lare Angon tertuju pada sebuah arah. Badrawati. Eh, kenapa, Paman? Memutarlah. Berpura-pura kau sedang memasang umpan. Perhatikan ke arah barat. Ada orang yang sedang memperhatikan kita. Padrawati segera melaksanakan apa yang dikatakan oleh Lareangon. Ia menyendal pancingnya dan sambil membetulkan mata kail, ia memandang ke arah barat. Di arah itu, di kejauhan, terdapat sebuah batu besar. Dan berdiri di sisi batu itu, nampak seseorang. Orang bercapin itukah yang kamu maksud? Benar, Padrawati. Wajahnya tidak kelihatan, Paman. Ia memanggul sebuah pedang di punggungnya. Iya. Uh, siapa orang itu, Paman? Asikan Badrawati dan Lare Angon yang sedang memancing di telaga terusik oleh munculnya orang di kejauhan. Meski Badrawati atau Lare Angon mengerahkan kemampuannya dengan mempertajam pandangan matanya, tetapi dia tidak bisa mengenali siapa sebenarnya orang yang berdiri di dekat batu besar itu karena menggunakan sebuah caping yang menutupi wajahnya. siapa orang itu? Tidak, Badrawati. Siapa orang itu, akan tetapi kita harus menaruh kecurigaan kepadanya. Iya, kau benar, Badrawati. Apa yang akan kita lakukan, Paman? Ya, jika kita langsung ke sana, orang itu mungkin menghindar, Badrawati. Ya, kalau begitu, aku mempunyai sebuah gagasan, Paman. Hmm? Aku akan berpura-pura pulang. Aku akan melingkari bukit dan muncul dari arah utara orang itu. Bagus. Lakukan gagasanmu itu, Badrawati. Tanpa menarik perhatian, Badrawati kemudian mendekati cantrik yang terpusat perhatiannya pada pancing yang dipegangnya. Badrawati menghampirinya. Aku akan mendahului pulang, Paman Cantrik. Pulang? Uh, kau sudah bosan? Uh, tidak, Paman Cantrik. Aku justru akan memanggil Paman kamu suara agar ikut memancing. Oh. Paman kamu suara nanti bisa marah jika tidak diberitahu. Keasikan mancing di sini. Paman Lari Amun akan tetap tinggal menemanimu, Paman Tantrik. Wah, ya, baiklah. Cepatlah, Badrawati. Keburu matahari akan segera tenggelam. Fajar, Padrawati berjalan meninggalkan Lareangon dan cantrik yang masih asik memancing. Sekilas Badrawati masih melihat orang bercaping lebar itu masih berada di tempatnya. Demikianlah ketika Badrawati tidak terlihat dari tempat orang bercaping itu berada, Badrawati segera berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah utara. Sapu angin. dengan segenap kemampuannya melesat dengan cepat mengitari bukit dari arah utara ke arah barat. Padrawati harus berunduk dan bahkan merangkap ketika menyadari tempat yang akan dilintasinya dapat dilihat dari mana orang bercaping itu berada. Bahkan kemudian, Padrawati nekat menceburkan diri ke sungai dan berenang agar dia tidak terlihat. Sampai beberapa saat kemudian, Mana orang itu? Dia tidak ada. Sial, kemana perginya? Kemana orang itu? Adrawati yang telah sampai di tempat yang dituju, celingukan karena orang bercaping yang dicarinya telah lenyap entah kemana. Adrawati tidak perlu menyembunyikan diri lagi ia melangkah menuju ke tempat orang bercaping itu berdiri. Apakah, apakah orang itu telah pergi ketika aku tadi berangkat kemari? Lalu, kemana ia pergi? Tempat ini semendik yang luas dan tidak begitu banyak pepohonan. Oh, orang itu lenyap. Aneh. Apakah, apakah orang itu menguasai aji sejenis panglimunan? Mampu melenyapkan diri dari pandangan mata. Panglimunan. Iya, rupanya orang itu menguasai Aji Panglimunan sehingga mampu menghilang. Baiklah, aku akan mencoba melacaknya. Patrawati yang pasah kuyup karena harus berenang itu segera berdiri mematu. Matanya terpejam, dipusatkannya segala ketajaman inderanya untuk melacak suara-suara yang mungkin ditimbulkan oleh orang yang menyelubungi diri dengan menggunakan panglimunan. Beberapa saat waktu berlalu, Padrawati menghela napas panjang, matanya kembali terbuka. Eh, aneh. Aku tidak menangkap apapun. Aku tidak menangkap adanya sesuatu yang mencurigakan. Kemana dia? Kemana dia? Kemana dia? Bagaimana? kehilangan jejak paman. ia ya, hilang. Aku tidak tahu dengan cara bagaimana ia bisa luput dari segapanku. Aku mengira ia menggunakan panglimunan. Aku telah melacaknya, tetapi aku tidak merasakan apa-apa. Kehadiran orang itu rasanya perlu dicurigai pada Badrawati. Benar, Paman. Dan kita harus segera melaporkannya kepada Paman Kamaswara. Gimana Paman Cantrik? Sudah pulang? Iya. Oh, baiklah. Kalau begitu, mari kita pulang, Paman. Ayo. tempat orang itu berada, ya hilang. Kau tidak mengenali adanya ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh orang yang bercaping itu, Badrawati? Nampaknya ia masih muda, Paman. Berbadan tegap, sedikit lebih besar dari Paman Kameswara. Wajahnya aku tidak bisa melihat, capingnya lebar dan rendah hingga menutupi seluruh wajahnya. Oh, bagaimana menurut Paman Wasi? Siapapun orang itu, Nampaknya harus diwaspadai anak Mas Kameswara. Dan ada baiknya hal ini dilaporkan kepada Panembahan. Baiklah, Badrawati dan Laryangon. Panembahan telah menjanjikan. Malam nanti aku akan dipertemukan dengan para Neswara. Oh, benarkah itu, Paman? Iya, dan kau berdua diperkenankan untuk ikut. Oleh karena itu, aku menugaskan kepadamu berdua agar nanti demikian petang tiba, keliling sekitar padepokan ini. Periksa hingga di sudut-sudut yang tidak terbayangkan sebelumnya. Mengerti? Uh, aku mengerti, Paman. Baiklah. Di dalam pondok telah disiapkan makanan. Makanlah. Di luar mendung anak mas. Mendungnya tebal sekali. Nampaknya akan turun hujan. Tetapi mendung belum tentu hujan, Paman. Beranikah anak mas bertaruh denganku? Aku yakin. Sebentar lagi hujan akan turun. Oh, aku hampir lupa kalau Paman adalah orang yang paling mumpuni dalam mengamati gejala-gejala alam. Tetapi bagaimana Paman bisa yakin mendung yang kali ini akan mendatangkan hujan. Anak Mas merasakan udara kali ini? Ya, bagaimana rasanya? Agak sumuk, Paman. Gerah. Nah, itu merupakan salah satu dari sekian pertanda. Di saat mendung tebal, akan tetapi udara justru terasa gerah. Itu pertanda malah akan terjadi hujan. Tetapi yang membuatku lebih yakin bahwa hujan akan segera turun adalah jenis udara yang mengalir kali ini. Udara yang membawa uap air cukup banyak. Oh, aneh, Paman. Ternyata Paman mampu merasakan hal semacam itu. Perlu latihan dan kecermatan, anak mas. Ada tanda-tanda yang lain, Paman? Ada. Angin berhembus dari arah selatan. Mendung tebal semula berasal dari arah selatan. Apakah artinya itu? Mendung itu menuju ke arah gunung yang berada di belakang kita, anak mas. dan bagaikan mempertegas apa yang baru saja dituturkan kepada Kama Suara. Tiba-tiba suara yang menggetarkan itu menyala. Kama Suara berdesir. semua yang ada di padepokan Dandang Kandaga menuju ke arah malam. Sebagaimana diramalkan oleh wasi Presima, hujan kemudian turun dengan derasnya. Sedemikian derasnya sehingga bangunan induk dari pondok di mana Kamaswara dan wasi Presima berada tidak nampak. Sementara itu, Badrawati dan Lare Angon, sebagaimana diperintahkan oleh Kamaswara, kedua orang itu nanglang mengitari padepokan untuk melacak barangkali adat dalam keadaan yang demikian itu, orang bercacing melebar atau orang lain yang bermaksud tidak baik berkeliaran di sekitar padepokan. marilah kita berteka-teki teka-teki apa anak mas? Sedari tadi aku sibuk membayangkan di mana atau di tempat apakah kira-kira penambah menyembunyikan anakku suara? Sulit menebaknya, anak mas. Aku mengira anakku berada di padepokan ini, paman. Tidak disembunyikan di tempat yang jauh dari tempat ini. Aku tidak melihat tanda-tandanya, anak mas. Bagaimana dengan ruang bawah tanah? Ruang di bawah tanah? Benar. Di ruang semacam itulah para meswara disembunyikan dengan leluasa. Tidak mungkin jika disembunyikan di sebuah bangunan tempat apapun yang terpisah dari padepokan ini. Warakannya dengan mudah tentu akan dapat menemukannya. Itulah dugaan kita. Iya, masuk akal anak mas. Tetapi, di manakah kira-kira? Kita tunggu saja penembahan memanggil kita. Kita akan segera tahu jawabnya. paling benci dengan petir itu, Paman. Seolah ia mempunyai hubungan yang akrab dengan keturunan. Entah bagaimana jadinya dunia ini jika tidak ada petir. Yang berarti tidak ada mendung dan tidak akan hujan. Tentu akan timpang anak mas. terus bergerak. Beberapa saat kemudian hujan mereda. Meski petir masih terdengar meledak di kejauhan, sesekali kilat mencipratkan cahayanya dari kejauhan. Oh, ada orang berlari-lari, Paman. Nampaknya Bajrawati dan lari angin. Bagaimana? Kalian melihat sesuatu yang mencurigakan? Tidak. Tetapi itu bukan berarti orang bercacing itu tidak berkeliaran di sekitar pekan ini, kami suara. Baiklah, Keringkan pakaian kalian yang basah kulit itu. Atau kalian akan berganti pakaian, silakan. Bersama-sama kita menunggu panembahan akan mengundang kita. Pakaian Badrawati dan Lareh Angon basah kuyup. Lareh Angon segera menuju ke bilik dan berganti pakaian. Tetapi Badrawati memilih mengeringkan pakaian yang dikenakannya. Badrawati melangkah ke sudut ruangan dan kemudian berdiri tegak. Matanya terpejam. Sesaat kemudian asap bagai mengepul dari pakaian basah di tubuhnya. Dengan cara seperti itulah Badrawati mengeringkan pakaiannya. Dan beberapa saat kemudian, cantrik Dauk datang. Sebagian pakaiannya nampak basah. Nuwun sewu. Oh, silakan Kisanak Cantrik. Uh, eh, sang Panembahan menyuruhku mengundang Kisanak semuanya ke ruang pustaka. Di ruang pustaka Kisanak Cantrik? Benar. Baiklah, silakan Ki Dawuk mendahului. Sebentar lagi kami akan menyusul. dan hilang di telan kegelapan malam. Kamaswara kemudian menoleh kepada Badrawati, kepada Lare Angon, dan terakhir kepada Wasi Presima. Seolah-olah Kamaswara ingin melihat apakah semuanya telah siap. Dan di luar, bukan hanya gelap malam karena langit yang mendung, tetapi hujan yang baru saja mereda pun meninggalkan kabut tebal. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? apa yang akan terjadi di padepokan dandang kandaga itu, dan bagaimana keadaan para mesuara serta bagaimana sikap kamesuara. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.